Perlu pembuktian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat zahiriah kita. Tidak akan melihat penampilan kita. Tidak akan melihat postur tubuh kita. Tidak akan melihat itu semua. Allah Azza wa Jal hanya melihat bagaimana niat kita, keikhlasan kita dan amal kita. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat jasad-jasad kalian tidak pula melihat harta benda kalian tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian niat-niat kalian keikhlasan kalian dan Allah akan melihat amal-amal kalian sehingga patokannya bukan pada atribut Bukan pada penampilan wahir, Tetapi patokannya adalah pada niat yang solehah dan amal yang baik Amal yang soleh Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Itu namanya pembuktian Buktikan dengan amal hatimu, buktikan dengan kalbumu, dengan keikhlasan buktikan dengan amalmu amal yang saleh sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Allah mengatakan dalam sebuah ayat Al-Qur'an perintah untuk menegakkan wajah kita pada agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya di Ar-Rum ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menegaskan faakim wajhaka lidini hanifa faakim wajhaka lidini hanifa maka hadapkanlah wajahmu untuk agama ini sebagai orang yang hanif diperintahkan untuk menegakkan agama diperintahkan untuk menghadapkan wajah kita kepada agama ini diperintahkan untuk menjadi orang yang hanif. Itu pembuktian. Dalam tafsirnya yang dimaksud dengan ayat Allah Azza wa Jalla Fa'akim wajhak ay akhlis amalak ikhlaskan amalmu niatmu diikhlaskan dalam beramal akhlis amalak murnikan amalmu ikhlaskan amalmu li'an li'anna iqamatal wajhi wa islamal wajhi ma'nahu ikhlasul amal lillah sebab menghadapkan wajah atau mengislamkan wajah pada agama itu maknanya adalah mengikhlaskan amal-amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Di ayat yang lain Allah menjelaskan bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-112 Barang siapa yang mengislamkan wajahnya untuk Allah dalam keadaan dia muhsin maka bagi dia pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengertian aslama wajhahu ay akhlasa amalah. Dia mengislamkan wajahnya, menghadapkan wajahnya untuk Allah, maknanya adalah mengikhlaskan amalnya, memurnikan amalnya dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Kata-kata wahwa muhsin dalam keadaan dia muhsin ay muttabi'un sunnah mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ya ikhwan azakumullah tatkala kita diminta dituntut untuk membuktikan keislaman kita dalam amaliah-amaliah kita bentuk pembuktiannya dengan mewujudkan persyaratan makbulnya amal. Kita diminta untuk membuktikan niat kita, keikhlasan dalam beramal. Juga dituntut membuktikan supaya amal kita sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya muslim yang benar, muslim yang di atas sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Buktikan. Ketika ter terwujud maka Anda dikatakan sebagai hanif, aqim wajhaka lid-dini hanifa. Sebagai orang yang hanif, yang lurus, tidak bengkok. Lurus di atas tauhid dan sunnah tidak bengkok pada penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka di ayat yang sama Allah Azza wa mengatakan dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang qayyim kata Allah Azza wa Nah, maka masing-masing kita barakallahu fikum dituntut untuk membuktikan dengan dua perkara tadi. Apakah niatmu sudah ikhlas lillahi tabaraka wa taala apakah Anda telah memurnikan amal-amal Anda untuk Allah semata apakah Anda telah selamat dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah buktikan langsung di dalam keseharian apakah amal Anda sesuai dengan contoh Rasulullah SAW sudahkah amal Anda di atas sunnah sudahkah amal Anda selamat dari berbagai macam kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan. Buktikan. Yang telah membuktikannya maka dia dinyatakan telah berislam dengan benar. Di atas siratul mustaqim. Tapi kalau tidak itu hanya semata-mata pengakuan saja. Tidak ada berguna. Barakallahu fikum. Sebagaimana, sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelum-sebelumnya terkait dengan bab ini, Umat manusia dalam bab ikhlas dan mutaba'atul sunnah ada empat macam Disebutkan sebagai tambahan faedah Murojaah sedikit Yang pertama ialah orang-orang yang bisa mewujudkan dua poin di atas Dia betul-betul berupaya kuat Mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata Memurnikan, mempersembahkan amalnya hanya untuk Allah semata Bebas dari semua kesyirikan dan dia juga berupaya betul-betul amalnya sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bebas dari semua bid'ah-bid'ah yang ada. Ini yang namanya muslim muttabi' Muslim yang itibar. Ini yang dikatakan mukmin, ini yang dikatakan sebagai sunni, ini dikatakan sebagai seorang salafi. Alal haq di atas kebenaran barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua, ialah orang yang betul-betul berupaya mencocokkan amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Beramal sesuai dengan sunnah. Dia bersihkan dari semua kebidahan-kebidahan yang ada. Tetapi niatnya terkotori. Niatnya dia terkotori oleh niatan-niatan yang jelek. Terkotori oleh kemusyrikan, kesyirikan terkotori oleh oleh ria, oleh sum'ah, oleh syirik, tendensi duniawi dan segala macamnya. Maka dinyatakan amalnya tertolak. Amalnya tertolak dan dia jatuh dalam kesyirikan dalam perkara ibadah. Mungkin syirik akbar ketika dia mempersembahkan amal mempersembahkan amal untuk makhluk bukan untuk Allah Azza wa Jalla atau mungkin syirik asgar ketika jatuh dalam Eh, perkara-perkara syirik asor kayak riak yang ringan dan semisalnya. Al-muhim tertolak amalnya dia. Ada lagi yang ketiga barakallahu fikum, seseorang yang betul-betul menjaga niatnya, menjaga keikhlasannya, tulus dalam beramal, tulus dalam beribadah, betul-betul mengharapkan wajah Allah Azza wa Ikhlasnya luar biasa. Tapi ternyata amaliyah dia penuh dengan ritual-ritual bid'ah. Penuh dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Ternyata pemahaman dia menyimpang, akidah dia rusak. Maka amalnya dia juga ditolak dikarenakan dia tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang dialami oleh semua ashabul ahwa'i wal bid'ah dalam beramal. Ditolak. Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal dengan termasuk dari kami, maka tertolak. Ditolak amalnya. Pelakunya masuk dalam jurang kebidahan, dalam jurang penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ada lagi yang keempat. Yang keempat ialah seseorang yang tidak memiliki dua-duanya. Tidak ada keikhlasan Juga tidak ada upaya sesuai dengan sunnah Ini sudah plus Sudah ibadahnya, amalnya dipersembahkan untuk makhluk Atau dia punya tendensi-tendensi duniawi Terkait dengan amaliyahnya Tidak ikhlas Di saat yang sama cara beramalnya Tata cara amaliyahnya bid'ah nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sudah syirik, banyak klenik dan segala macamnya, mau ditambahi lagi dengan penyimpangan-penyimpangan yang yang ada ya. La ikhlas wala mutaba'ah. Ini orang yang paling jelek. Orang yang paling jelek, hamba Allah yang paling jelek. Fallahul musta'an. Maka tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, hanya satu. Kita ikhlaskan niat dalam beramal dan kita beramal sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Hada wadih. Eh, begitu pula ikhwan ya fillah azakumullah terkait dengan umat-umat yang terdahulu. Mereka juga dituntut untuk melakukan pembuktian. Bukan semata mengklaim atau mengaku Nabiullah Ibrahim bersama dengan mereka. Dituntut. Dan ini tuntutan juga ditujukan kepada umat Islam. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala menyatakan "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan" wa ma kana minal musyrikin Allah mengatakan dalam firman-Nya dan kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam hendaklah engkau mengikuti hendaklah engkau ittiba mengikuti millah Ibrahim sebagai orang yang hanif dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini pembuktian. Kalau kamu mengaku bersama dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu mengaku sebagai pengikut Nabiullah Ibrahim alaihissalatu maka ikuti beliau ikuti milah beliau jalankan milah hanifiyah beliau agama tauhid anti syirik sehingga dikatakan kepada orang-orang Yahudi kalau kalian wahai Yahud mengklaim mengaku Nabiullah Ibrahim adalah Yahudi, maka pasti kamu akan mengikuti milatu Ibrahim, yaitu agama tauhid. Kamu pasti akan menjadi muwahid ahli tauhid, menjadi seorang yang muslim, ahli Islam, menjadi seorang yang mukmin, ahli iman dan tidak akan menjadi kaum musyrikin. Singkatnya, tidak mungkin kamu tuh Yahudi. Kamu pasti akan menjadi muwahid muslim. Ha? Dikarenakan Allah Ibrahim, millatu Ibrahim adalah la ilaha illallah. Jika anda wahai kaum Nasara, ketika anda mengaku aku sebagai pengikutnya Nabi Allah Ibrahim, mengaku aku bahwasanya Ibrahim sebagai kaum Nasrani, maka buktikan, buktikan dengan anda mengikuti millatu Ibrahim, buktikan dan kalau benar, maka kalian tidak mungkin menjadi seorang, Nasara. Kamu pasti sudah menjadi muwahhid, jadi muslim, menjadi mukmin dan menjadi hanif. Barakallahu fikum. Tidak mungkin jadi Nasara lagi. Barakallahu fikum. Dituntut untuk pembuktian. Barakallahu fikum. Dan itu wasiatnya Nabi Allah Ibrahim juga kepada anak-anaknya supaya mereka semua menjadi muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa biha Ibrahim banihi wa Yaqub Ya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di Al-Baqarah 132. Dan Nabiullah Ibrahim mewasiatkan dengan milah Hanifiyah ini mewasiatkan kepada anak-anaknya dan kepada Nabiullah Yaqub. Nabi Ibrahim mengatakan wahai anak-anakku sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih agama ini untuk kalian agama tauhid millah hanifiyah untuk kalian fala tamutunna illa wa antum muslimun maka sungguh-sungguh janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan engkau muslim. Nah, ini pembuktian. Kalau kalian wahai kaum kufar, wahai ahli kitab, wahai al-Yahud, wahai Nasara mengklaim diri Anda adalah Ibrahimi. Kita bahasanya Ibrahimi. Nah, yang mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam maka buktikan Anda betul-betul Ibrahimi dan Ibrahimi itu muslim, bukan musyrik, muahid, bukan musyrik. Barakallahu Buktikan Anda muslim bersama dengan kami. Kalau kami telah membuktikannya dengan keislaman kami. Wa anta kadzalika ya Nasara, juga demikian. Semua kaum kufar juga demikian. Pembuktiannya ketika Anda betul-betul kembali kepada millatu Ibrahim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, muslim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum. Kalau kami sudah membuktikan, kami telah muslim. Barakallahu fikum. Nama ya. Ketika sudah membuktikan dengan keislamannya, dengan keimanannya, dengan tauhidnya, baru dikatakan Anda di atas milah Ibrahim, layak untuk mengklaim Nabi Ibrahim bersama dengan kami atau kami adalah pengikutnya Nabi Allah Ibrahim. Inna awlan nasi fi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang yang paling layak dengan Nabi Allah Ibrahim adalah orang-orang yang ikut dengan beliau. Nabi kita Muhammad dan kaum mukminin. Barakalasikum. Allah walinya orang-orang yang beriman. Baru Anda dikatakan jujur, benar pengakuan Anda dan terwujud dengan pembuktian nyata dalam keseharian Anda. Kalau kami kaum muslimin telah membuktikan dengan keislaman kami, dengan keimanan kami kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kami dengan Nabi Muhammad sama dengan iman kami kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam sebab Nabi kita Muhammad diperintahkan untuk mengikuti Milah Ibrahim. Barakallahu Itu terkait dengan kaum kufar. Semuanya harus menjadi muslim baru benar dalam beragama. Nah, kita sekarang ini yang kaum muslimin yang telah berislam beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk menegakkan agama ini seperti yang terangkan tadi ikhwan ya diminta untuk iqamatul wajh lillah islamul wajh lillah menghadapkan wajah kepada Allah mengislamkan wajah kepada Allah dengan makna mengikhlaskan niat kita untuk itu maka kita sekarang pembuktiannya adalah berislam sesuai dengan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam dalam semua aspek kehidupan yang ada. Dari mulai perkara duniawi sampai perkara agama, dari perkara perkara prinsip-prinsip akidah sampai perkara-perkara buang hajat. Harus dibuktikan dengan itu. Buktikan keikhlasanmu, buktikan pula barakallahu fikum ittiba'mu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Anda dikatakan benar dalam berislam Islam di atas sunnah maka benar pengakuan Anda dengan pembuktian-pembuktian tadi maka Anda dinyatakan sebagai kaum mukminin pengikutnya Nabi kita Muhammad alaihi Wasallam walaupun kalian tidak pernah menyaksikan Rasul tidak sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Walaupun anda di akhir-akhir zaman Anda dikatakan Islamnya benar Sesuai dengan contoh Rasul SAW Ketika dengan prinsip-prinsip tadi Barakallahu fikum Ini wadah ya ikhwan Disebutkan di dalam uh, Bukhari Muslim Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda Wadittu anna qad ra'aina ikhwanana Saya begitu mendambakan saya begitu mendambakan bisa melihat saudara-saudara kami, ikhwan-ikhwan kami. Katanya para sahabat, awalasna ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Kata Rasul, antum ashabi. Kalian itu para sahabatku. Wa ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd. Sementara saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum datang sekarang ini. Nanti belakangan munculnya itu para ikhwani, ikhwan-ikhwan. Siapa mereka ikhwan? Siapa ikhwan? bukan ikhwani, ya, mereka adalah saudara-saudaraku kata Rasul. Mereka itu adalah yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berislam dengan benar di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak sezaman dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi tahu Nabi Muhammad dengan sunnahnya, dengan hadis-hadisnya, dengan bimbingan-bimbingan salafnya. Bayangkan dikatakan sebagai ikhwan Rasul. Ikhwanul Rasul, saudara-saudara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasul yang mengatakan kamu sebagai aku, ikhwanuh. Antum kau sebagai ngaku. Tidak usah ngaku, saya saudaranya Rasul. Tidak usah. Anda mukmin beriman kepada Allah kepada Rasulnya SAW berislam dengan benar di atas sunnah dengan keikhlasan mutabaatus sunnah Anda otomatis sebagai saudara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, sahabat lain mereka adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ditanya oleh para sahabat kala itu. Fa kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatik? Lalu bagaimana caranya engkau tahu ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengenali umatmu yang datang belakangan nanti? Qal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aitum law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhahranai khairin duhmin buhum ala ya'rifu khailah bagaimana pendapat kalian bagaimana kira-kira kalau seandainya ada seseorang laki-laki memiliki seekor kuda bagian mukanya putih bersinar bagian kaki-kakinya putih bersinar di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam pekat. Hitam-hitam pekat-pekat hitamnya. Bukankah dia akan mengenali kuda tadi? Jawabannya? Jawabannya? Ya mengenali. Uh, ini jarani ireng kabeh. Jadi kan satu ini kuda hitam semuanya. Ada beberapa kuda-kuda yang bagian wajahnya, mukanya putih berseri. Di bagian kaki-kakinya putih berseri. Kelihatan Loh, orang yang putih Yang putih itulah umatku. Baca kamu mengenal ya. Maka Rasul mengatakan fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya umatku, ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku, mereka nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, berseri-seri wajahnya putih berseri-seri bercahaya wajahnya, tangannya, kakinya dari bekas-bekas air wudhu. Barakallahu fikum. Mereka dianggap dinyatakan oleh Rasul sebagai ikhwani. Bukan ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku kata Rasul. Menunjukkan apa ya, Pak? Sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW dianggap sebagai saudara dianggap sebagai saudara. Ketika yang datang belakang itu betul-betul berislam sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun yang tidak dia berislam ternyata tidak sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul. Berislam dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat, dengan beragam kebid'ahan, beragam penyimpangan, beragam, beragam kesyirikan, kekufuran. Nanti akan diusir oleh Rasulullah SAW. Beliau memberitakan setelah itu. Wa ana faratuhu maral haud. Dan aku yang akan mendahului mereka di telaga nanti. Ala la yuzadanna rijalun yawmal qiyamati an haudi Kama yuzadul ba'irul ba'al. Ketahuilah Sungguh-sungguh nanti di hari kiamat akan diusir orang-orang dari telagaku seperti diusirnya onta yang tersesat. Onta asingnya bukan rombongannya diusir. Faunadihim ala halumma. Saya pun memanggil mereka ala halumma mari kemari mari kemari. Maka dinyatakan innahum badalu ba'dak mereka telah merubah-rubah sepeninggalmu. Maka saya katakan suhkan, suhkan, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh. Enggak dianggap sebagai saudaranya Rasul. Bahkan diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Ini ancaman bagi siapa saja yang mengaku Muslim, tetapi Islamnya tidak di atas sunnah. Mengaku Muslim, tapi masih terjatuh dalam ritual kesyirikan-kesyirikan mengaku muslim tapi masih punya pemahaman-pemahaman ideologi kufur entah ideologi liberalisme atau komunisme atau momo yang lainnya maka dia nggak dianggap ya Pak. Sohkan, sohkan. Ini ancaman bagi seorang muslim tapi ternyata dalam amaliyahnya, ibadahnya tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Barakallahu Yang ngaku-ngaku tapi pembuktian tidak ada diancam dengan ini suhkon suhko dan ini ancaman nanti di yaumul qiyamah dikala setiap orang itu barakallahu fikum sangat-sangat memerlukan hal itu memerlukan uh, rahmat Allah azza wajal kebaikan dari Allah azza wajal dalam bentuk minum air telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tersingkir diusir dan Rasul mengatakan suhkon suhkon jauh jauh jauh pergi dari telagaku Allahul musta'an. Intinya di dalam berislam tidak cukup dengan semata-mata pengakuan. Harus ada pembuktian. Pembuktiannya sederhana, tapi begitu berat. Sebab meliputi semua aspek amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari. Pembuktiannya ikhlaskan niatmu dalam beramal murnikan amalmu untuk Allah semata, lepas dari kesyirikan dan kekufuran. Cocokkan amalmu dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas dari semua penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, bid'ah. Wujudkan itu semua pada amalan kamu, maka kamu akan beruntung menjadi saudara-saudara Rasul alaihi salatu wassalam, ikhwanul mukminun. Enggak mengatakan muslimin, ya, saudara-saudara Rasul yang mukmin dan berhak mendapatkan fadilah besar di antaranya adalah masuk ke telaganya Rasul meminum air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua sebagai ancaman bagi siapa saja yang mengaku aku muslim tetapi ternyata Islamnya enggak sesuai dengan sunnah atau bahkan mengaku aku di atas sunnah tapi ternyata pemahamannya, ideologinya, pemikirannya menyimpang, sesat atau ternyata amaliyah-amaliyah dia nggak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka ini semua ikhwan eh, tugasnya masing-masing kita. Kaum mukminin tidak punya budaya mengaku. Kaum mukminin budayanya adalah membuktikan, mengamalkan dalam kesehariannya. Semoga Allah Azza wa memberikan taufik hidayah kepada kita semua bisa membuktikan keislaman kita betul-betul di atas sunnah. Kuncinya adalah ilmu syar'i. Kuncinya adalah ilmu agama. Mengkaji ilmu syariat, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang dengan ilmu itu kita akan tahu bimbingan-bimbingan agama, bimbingan-bimbingan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan ilmu tadi. Ilmu nafi' wa amalun soleh. Ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Barakallahu fikum. Terakhir ya sebagai penutup Eh, ada nasihat yang cukup penting dari salah seorang tabi'i yang bernama Abu Aliyah rahimahullahu taala. Beliau memberikan sebuah nasihat penting untuk segenap kaum muslimin. Disebutkan dalam risalah Fadlul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Qala Abu Aliyah rahimahullah Berkata Abu Aliyah rahimahullah Ta'allamul Islam Hendaklah kalian mempelajari Islam Fa'idha ta'allamtumuhu falatar kebu'an dan apabila kalian telah mempelajari Islam Maka jangan kalian membencinya Kalian jangan berpaling daripadanya. Yani kokoh tegar di atas Islam. Wa alaikum bisiratil mustaqim fa innahul Islam dan hendaklah kalian menetapi, meniti siratal mustaqim, jalan yang lurus dan itu adalah Islam. Wala tataharrafu 'anil sirati yaminan wala shimala dan kalian jangan menyimpang dari siratul mustaqim tadi, belok kanan atau belok kiri. Jangan. Wa alaikum sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam dan wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian wa iyyakum wa hadhil ahwa dan hati-hati kalian dari hawa nafsu hawa nafsu ini bid'ah bid'ah ini singkat padat tapi itulah pembuktian Islam. Di sini ada beberapa wasiat dari beliau. Kita globalkan ya, ikhwan. Yang pertama ialah wasiat untuk belajar Islam. Namanya tolabul ilmi syar'i. Nah, mengkaji bimbingan-bimbingan Islam. Baik, seorang muslim yang betul-betul membuktikan keislamannya akan belajar Islam, mengkaji Islam, tolabul ilmi syar'i semangat dalam mengkaji agama Allah Azza wa Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Yang kedua, al-thabatu 'ala al-islam wa 'atamur raghbati an. Wasit yang kedua ya ikhwan, anjuran untuk thabat, tegar di atas keislaman dan jangan membencinya. Jangan berpaling daripadanya. Kokoh terus berpegangan dengan Islam sampai kita mati. Itu namanya keistiqomahan istiqamah di atas Islam dan sunnah. Yang ketiga ialah wasiat untuk mengenali as-siratul mustaqim. Wasiat untuk mengenali mengetahui siratul mustaqim. Lalu as-sabatu alaih. Sabat kokoh di atas siratul mustaqim. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Dan beliau menjelaskan as-siratul mustaqim adalah Islam. Huwal Islam. Dan Islam yang dimaksud Islam yang sahih yaitu Islam di atas sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan yang dipahami oleh salaful ummah. Barakallahu fikum. Sehingga pahami Kenali jalan yang lurus ini. Kenali Islam di atas sunnah dan kokoh di atasnya. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Kemudian wasiat yang berikutnya, adalah wasiat untuk at-tamassuk bis sunnah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menegaskan kesungguh-sungguhan kita di dalam meniti Siratul mustaqim dalam mempelajari Islam dan sunnah ini tamassuk bis sunnah wa alaikum bi sunnati nabiyikum dan yang terakhir ialah tahdhiru minal bid'ah wal ahwa memperingatkan mewaspadai semua kebid'ahan-kebid'ahan dan hawa nafsu-hawa nafsu. Tinggalkan semua itu. Semua penyimpangan-penyimpangan, semua kebid'ahan-kebid'ahan, tinggalkan. Waspadai, jauhi jauh-jauh. Ini konsekuensi dalam berislam. Wasiat yang sangat agung dari Abu Ali ya rahimahullah. Tayyib Ini wasiat dikomentari oleh Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Wahab Najdi rahimahullah beliau mengatakan ta'ammal kalama abil aliyati hadza ma ajallahu cermati resapi ucapan Abul Aliyah tadi alangkah agungnya kalimat ini wa'arif zamanahu alladhi yuhadhdhiru fihi min al-ahwa' allati man ittaba'aha faqad raghiba 'anil Islam. Dan kamu kenali. Kamu kenali zamannya beliau. Zamannya beliau di mana beliau mentahdir, memperingatkan kaum muslimin dari hawa nafsu, hawa nafsu, bid'ah, bid'ah yang mana barang siapa yang mengikutinya maka sungguh dia telah membenci Islam, berpaling dari Islam. Zamannya siapa ya Fanabul Ali ya? Zamannya tabi'in. Itu nasihat disampaikan kepada para tabi'in, disampaikan kepada tokoh-tokoh tabi'in. Diminta untuk mempelajari Islam, diminta untuk tamasuk bil Islam sunnah, diminta thabat al sunnah dan diminta untuk mewaspadai bid'ah. Itu para tabi'in. Masih era terbaik umat ini. Apalagi lanjut. Apalagi zaman kita sekarang. Tabiin bukan, ulama bukan, semuanya bukan. Di zaman tabiin itu yang namanya penyimpangan dan bid'ah itu belum banyak. Wah kita di zaman yang penuh dengan kerusakan dengan fitnah. Maka tentunya kalimat tadi, nasihat tadi betul-betul sangat-sangat sangat berharga dan penting untuk kita semuanya supaya selamat dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Beliau mengatakan resapi baik-baik ucapan Abu Aliyah ini, alangkah agungnya dia. Kamu ingat zamannya beliau tadi. Di situ beliau memperingatkan muslimin dari bahaya hawa nafsu, bahaya bid'ah yang mana barang siapa yang mengikutinya, dia sungguh dinyatakan telah benci dari Islam, menyimpang dari Islam. Era tabi'in, era tabi'in di mana kebaikan sangat banyak, kejelekan sangat minimal, tetapi diperingatkan seperti itu. Maka lebih-lebih lagi barakallahu fikum di zaman kita sekarang ini kita harus lebih bersemangat dalam tolabul ilmi, semangat dalam tamassuk bis dan, dan dan semangat untuk mewaspadai kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Belum meneruskan. Wa tafsirul islami bis sunnah. Beliau menafsirkan Islam dengan sunnah pada kata-kata wa alaikum bis-siratil mustaqim fa innahul islam wa alaikum bi sunnati nabiyyi Islam digandengkan dengan sunnah. Sehingga maknanya yang dimaukan dengan Islam di sini Islam yang sahih, Islam di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu Itu menunjukkan ikhwan ya kedalaman ilmunya Abu Aliyah. Bukan semata-mata Islam tapi Islam di atas sunnah. Wa khawfuhu ala a'lami tabi'in wa ulama'ihim min al-khuruj 'an sunnati wal kitab dan bagaimana beliau mengkhawatirkan khawatir takut tokoh-tokoh tabi'in, ulama-ulama tabi'in dikhawatirkan keluar dari sunnah dan kitab sehingga beliau wanti-wanti hati-hati kalian dari hawa nafsu ini ditahdir mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang ada tokoh-tokoh tabi'in bagaimana kiranya dengan zaman kita sekarang ini tentu kalau seandainya Abu Aliyah hidup di zaman sekarang ini apa? Ya, maka beliau akan sangat sangat sangat sangat sangat sangat khawatir pada orang-orang zaman sekarang ini, pada kita-kita sekarang ini dikhawatirkan akan jatuh dalam penyimpangan Tentu tahdirnya lebih semangat, tahdirnya lebih serius dibandingkan dengan era zaman dahulu kala. Kalau kamu mencermati ini semua kata beliau, ya tabayyanu laka ma'na qawlihi ta'ala idh qala lahu rabbuhu aslim maka akan nampak bagi kamu makna ayat Allah Subhanahu wa taala id qala lahu rabbuhu aslim ketika Robnya berkata kepada Nabi Ibrahim aslim islamlah kamu yakni islamlah kamu di atas bimbingan yang benar islamlah kamu di atas sunnah caranya termasuk sunnah dan mentahdir mewaspadai bid'ah wa qauluhu ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون kata-kata wa antum muslimun bukan semata-mata muslim tapi muslim di atas sunnah akan nampak demikian Islam yang sesungguhnya Islam di atas sunnah barakallahu fikum wa ashbahu hadhihi al-usul al-kibar allati hiya asl usul wan nasu anha fi ghaflah dan semisal prinsip-prinsip yang besar ini yaitu merupakan e, prinsip yang paling mendasar yang mana umat manusia banyak melalaikannya. Kamu akan mengerti bagaimana besarnya prinsip ini dan prinsip-prinsip yang lain yang besar dalam Islam yang kebanyakan umat manusia lalai daripadanya. Yang mereka tahu hanya Islam. Sebagai mereka Islamnya abu-abu, ada yang abangan. Tahu namanya tok, Amal tidak, belajar tidak. Tahu Islam menyimpang, Islam pelangi, ada yang ini, ada yang itu, tidak jelas. Bahkan ketika disebutkan Islam yang benar, tidak mengerti, tidak paham, diingkari, dimusuhi. Itu kondisinya sekarang ya. Mereka betul-betul lalai dari Islam yang benar. Mereka tidak paham Islam yang dimaksud adalah Islam yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang nggak tahu. Yang tahu banyak yang mengingkari. Ada yang tahu, tidak kuasa untuk mengamalkannya, tidak kuat dengan gangguan lingkungannya dan masyarakatnya atau keluarganya. Barakallahu fikum. Naam. Dan kamu akan mengetahui kata beliau jelas bagi kamu makna hadis-hadis yang berbicara dalam bab ini yang menjelaskan tentang masalah Islam itu makna Islam di atas sunnah. Barakallahu fikum. Makanya ikhwan, pada bab yang setelahnya nanti al-muallif rahimahullah membuat bab Babu ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Bab apa-apa yang datang tentang asingnya Islam dan keutamaan bagi orang-orang terasingkan karena keislamannya. Dikarenakan Islam yang dimaksud Islam di atas sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang mana umat banyak tidak memahaminya banyak yang mengingkarinya, banyak yang memusuhinya, dan banyak kaum muslimin yang berislam hanya nama saja, atau bahkan berislam dengan cara yang menyimpang. Maka yang muslim yang betul-betul di atas sunnah menjadi orang yang asing, gerib asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Sehingga akan dikaji insyaallah taala ya ikhwan pada kesempatan yang berikutnya terkait dengan masalah keterasingan Islam. Insyaallah pada perjumpaan berikutnya setelah Ramadan nanti. Barakallahu. Nah gitu ya. Kalau dihitung-hitung kalau secara hitungan bulan kalau kita menggunakan bulan uh, menggunakan masehi kita paling ketemunya nanti insyaallah taala awal September insyaallah taala nah, awal Juli masih Ramadan menjelang Id kayak gitu ya awal Agustus insyaallah daurah masyayikh barakallahu fikum akhirnya Insya Allah awal September kalau nggak tabrakan dengan Idul Adha. <laughs> kalau tabrakan dengan Idul Adha berarti awal Oktober. Itu kalau nggak tak umroh gitu kan ya. <laughs> ya. kalau jadi umroh jadi awal Desember kan gitu ya. ya. Insyaallah. Al-muhim insyaallah yang berikutnya akan dibahas terkait dengan masalah ghurbatul Islam. Apa temanya, Pak? Hah? Gimana? Beruntung orang asing. Wah, orang menggigi ya. Huh? Apa tadi Anda bilang? Keterkasihan Islam terlalu polos ya. Hah? Al-Muhim yang bau-bau asing gitu ya. Hmm. Baik. Jadi intinya kalau sudah mewujudkan, membuktikan Islam, resikonya jadi orang yang asing gitu ya.